Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu bersabda, "Allahumma ja'al rizqa ahli Muhammadin quwwata Ya Allah, jadikanlah rezeki ahli Muhammadin keluarga Muhammad. Nah, ini Nabi Muhammad berdoa. quwwata kut hanya makanan secukupnya bukan berlebih-lebihan bukan tontonan akan tapi kuta kalau sudah namanya kut adalah sekedar cukup untuk menutup kekenyang kelaparannya wakala luha wal gharib ahli lughah dan para pakar yang biasa membahas tentang lafaz-lafaz yang yang perlu dijelaskan makna kut di sini adalah ma yasuddur ramqa sesuatu atau makanan yang cukup untuk menahan lapar tersebut. Rasulullah. Nabi menginginkan sudahlah aku minta ya Allah, aku kami minta ya Allah untuk kau berikan untuk kami dan keluarga kami adalah qut, makanan yang cukup untuk menahan lapar kami. Ini kehidupan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam.